بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا لشيخ المعرف رحمه الله تعالى ودام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك البطوء والمنوع والرسوخ وصلاح الجسد الروح وتوبة النسوء واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهد قلوبنا ونوير بصرنا وصاحب بداننا وثبت وسدد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم فصل وسلم وبارك عليه باب الظلم باب ظالم كظالما قال الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراث منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن عن ذلك عدوانا وقدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا وقال ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع صدق الله العظيم Berfirman Allah Ta'ala Wala tahsadanna Allah Janganlah kalian Menyangka Mengira terhadap Allah Subhanahu wa taala ghafilan bahwa Allah itu lalai amma ya'malu zalimun daripada <clears throat> apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Ya. Allah tidak lalai. Allah tidak buta. Allah tidak lupa. Allah selalu mengetahui perbuatan orang-orang yang zalim hatta sejengkal tanah. Ya, sehingga satu dirham sehingga setengah dirham sekalipun. Kalau zalim, maka Allah enggak lalai daripada membalas perbuatan kezaliman tersebut. Innama yu'akhiruhum sesungguhnya hanya saja Allah akhirkan ya mereka yang berbuat zalim di dunia terus menerus tiada menghentikan kezaliman itu asyik dalam kezaliman ya dipikir anteng aja nggak bakal nanti di dipertanggungjawabkan di yaumin tashasu fihi al-absar ya di yaumin tashasu fihi al-absar pada satu hari di mana pada hari itu seluruh mata menyaksikan ya seluruh mata ya, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala panggil orang yang zalim. Bi ru'usil khalaik di hadapan makhluk-makhluk semua. Panggil. Pegang tangannya. Siapa yang pernah dizalimin sama orang ini? Terus begitu. Dia akan masuk surga seseorang melainkan dia akan ditanya dulu apakah dia ada perbuatan zalim terhadap sesama atau enggak. Dia ada masuk neraka seseorang melainkan dia bakal diperiksa apakah ada hak-hak dia yang diambil oleh orang lain. Ya. Jadi ada kalanya orang yang masuk mau masuk surga nggak jadi karena bayar orang itu. Ada kalanya dia mau masuk apa masuk masuk neraka <clears throat> dia masuk neraka jadi bebas lantaran banyak banyak mengambil hak-hak yang pernah dirampas di dunia. Ya. Wa Allah Ta'ala Berfirman Allah Ta'ala, Ya ayyallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. La ta'kunu amwalakum bainakum bil bautin. Jangan kalian memakan harta sesama kalian secara Inilah Illa antakuna tijaratan. Kecuali bahwa harta tersebut adalah hasil perdagangan. Antara diminkum. Tapi perdagangan yang saling Reda. Kalau perdagangan yang nggak saling reda, yang satu dicurangin, yang satu dibohongin, maka zalim. Jadi perdagangan yang tidak zalim adalah perdagangan yang saling reda. Cukup seseorang dikatakan reda apabila dalam perdagangan apabila di, di, di, diberitahu kepadanya dia nggak marah iya. tetapi kalau diberitahu lalu dia marah dia nggak jadi beli kita bohong kita sembunyikan itu disebut lain ya. paham nggak kita dagang barang nih kalau kita kasih tahu nih barang sebetulnya begini begini begini dia nggak bakal beli dia nggak bakal karena barang segitu nggak pantas beli segitu kita bohong kita sembunyiin kita sembunyiin sehingga itu orang karena nggak tahu bayar harga yang sebetulnya nggak pantas itu disebut tipu tapi kalau dibilang ini barang begini begini tadinya asal begini nih saya beginiin begini gini ah nggak apa-apa deh ya yang penting masih bagus masih berfungsi anda beli juga nggak apa-apa nah, itu kalau sekiranya tahu begitu itu disebut antara Kan banyak pada berdagang nipu banyak. Gula Jawa didaur ulang sih. Gula Jawa didaur ulang. Gula-gula Jawa yang udah kada luarsa udah burukan, dimasak lagi dicampur apa segala macam jual pasaran kira-kira itu kalau tahu tuh begitu beli ya berarti dia nipu. Dia dagang model gitu, berarti nipu. Eh, produsennya itu. Di surat tanah tercatat 200 meter, ternyata 180 meter. As, suratnya itu menang 200, tanahnya diukur 108, 20 nyolong tuh 20 meter nyolong. Jadi jual bisa jelasin. Ini sebetulnya tanya 180. Cuman di surat 200. Ah, apa-apa ya? Nah. Ah, ane jual rumah. Bukan jual tanah. Eh, jual rumah. Anda Faisal gua, eh, ukurannya benar segini nih. Wallah Allah, Kalau kita nggak tahu, tapi kalau kita tahu, bilangin asalnya sih Setahu saya, saya juga belinya begitu dulu. telah diukur 180 sebenarnya, beratnya 200. Kita terserah dia. Ya. Karena kalau udah tahu kan orang pasti iya. tarodin. Gitu. bisa dirubah tuh sudah Kias aja deh. Segala apapun kita kias. Nggak perlu diumpamakan tafsirin satu persatu. Iya, iya. Jadi kita kias aja dalam permasalahan apapun yang sifatnya ada sikap sekiranya diberitahu dia nggak mau maka menyembunyikannya itu disebut khianat atau berbohong wala taqtulu anfusakum jangan bunuh diri kalian sendiri karena orang berbuat zalim pada hakikatnya zalim diri sendiri ya lu bunuh diri namanya lo ya. ya. ya merusak diri lu sendiri karena kita berbuat zalim akan kembali kepada kita Kapan nanti yaumin tashkhasu fihi al-absar sidang. Inna Allah kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah terhadap kalian maha sayang rahimah. Jadi sayangnya Allah berikan pemberitahuan kepada kita jangan begini, jangan begini. Ya. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا Siapa orang yang melakukan hal itu Udwanan nabi nentang Wa Nentang dan zalim Allah sudah beritahu begini, larang ini Larang itu Dilanggar juga Karena dia nentang perintah Allah subhanahu wa ta'ala Larangan Allah ya. Dan, dan zalim Fasawfa nuslihi nara Maka nanti kami akan masukkan dia ke dalam neraka, dibloskan. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Dan hal tersebut atas Allah mudah. Gampang. Allah masukkan siapapun manusia yang zalim ke dalam neraka. Mudah bagi Allah. Wagala dan Allah berfirman Malin zalimina min hamimin wala syafi'in yutah adalah bagi orang zalim Pembela dan tiada penolong yang bisa diikuti, ditoati. Tidak ya, bisa. Hamim, Nabi juga angkat tangan. Nabi kalau perkara-perkara kezaliman tidak, nggak bisa nolong di syafaat. Ya, apalagi itu ada hak adami, ada hak manusia di dalamnya. Allah langsung yang ya, akan mengadili. Kalau orang itu nuntut, nuntut haknya di dunia yang pernah diambil, maka wajib diselesaikan pada hari itu. Ya, pada hari pengadilan yang sangat adil Pengadilan Allah yang karena Allah adalah hakim yang seadil-adil. Alaihissallahu biahkamid hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Wa akhraja syekhani dan mengeluarkan Tuan Bukhari Muslim. Kalau syaikhah di dalam Bukhari Muslim Kalau di dalam Bigi Imam Nawawi dan Rafi'i Imam Nawawi Rafi'i Kalau sahabat Bubakar Umar Syaikhah Ya, dua syekh Hadis Bukhari Muslim Sigit Nawawi Abu Ansari Zakaria Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi sama Imam Rafi'i lalu sahabat Abu Bakar dan Umar Ibnu Hajar dua ya Ibnu Hajar Al-Azgalani hadis kalau Ibnu Hajar Al-Haitami fikih. Kalau di kitab penulisannya Al-Hafiz Ibnu Hajar, berarti Asgalani. Oleh kalimat Al-Hafiz Ibnu Hajar berarti yang maksud adalah Ibnu Hajar Al-Asgalani. Ada Al-Hafiz An Abi Bakir, An Abi Bakar. An Abi Bakrin radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته بمنى في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وستلقون ربكم فيسألكم فيسألكم an a'mal wa yas'alakum ya. an a'malikum ala fala tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba riqaba ba'd daripada Abi Bakar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi bersabda di dalam khutbahnya di Mina pada waktu haji wada haji perpisahan apa kata Rasul Inna dima'akum wa amwalakum sesungguhnya adalah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram alaikum. Haram atas kalian. Maknanya haram, Gak boleh ditumpahkan darah. gak boleh dirampas hartanya. gak boleh dijatuhkan kehormatannya. Itu disebut haram. Ya, nggak boleh darah kita sesama muslim ngalir eh pertumpahan darah sesama muslim nggak boleh hartanya dirampas orang Islam ya. lain orang kafir ya darahnya halal hartanya boleh dirampas orang murtad hartanya boleh yang disebut jizyah yang disebut fai ya. itu fai itu harta yang kumpulkan daripada pajak-pajak ya, orang-orang kafir. Ada ghanimah lagi Harta hasil peperangan. Itu baitul mal yang kampung. Dibagi. Ya. Ada buat syuhada orang-orang yang pejuang-pejuangnya. Pejuang-pejuang. Mereka dapat tuh. Kumus. Ya. Terlima dari harta itu. Kalau nggak dapat kumus, mereka dapat zakat syuhada kalau udah dapat humus enggak diberikan kepada mereka menurut kadar kayak Bani Hasim Mutalib nggak boleh menerima zakat diharamkan oleh Nabi tetapi dari Baitul Mal yang miskin-miskin diberikan ya bagiannya sekarang Baitul Mal nggak ada ada habaib susah miskin nggak dapat bantuan dari Baitul rumah. kaum muslimin nggak ngeluarin zakat. Hadiah kasih. Ya, hadiah gampang aja Diminta datang ke rumah kita, Assalamualaikum, mana minta zakat. Itu hak eh, Tak boleh minta zakat haram Sono sono malah diusir. Ya. Zakat nggak boleh ini hadiah. Hadiah. Gitu. Itu namanya cinta yang ahlul baik Eh, cinta yang suriah. Dia zakat dikit, 50 ribu isinya. Udah diaplopin, ada yang 20, ada yang 50 ribu. Itu jangan, ya, ini jangan nih, ini ampas. Yang haram yang terima apa yang kasih? Dia, dia nerima. Dia. Ya? Jangan juga. Jangan, jangan, jangan kasih sabab dia jadi haram. Jangan kita buka peluang dia jadi haram, jangan. Namanya kita nolong dia ber, haram. Tapi kita ini kasih dari kantong yang lain. Hah? Kasih yang lain. Ini hadiah aja deh. Lagi zakat udah nih uploadin ada 20, 50, ini lain 400 ribu. Lebih banyak hadiah kan? Iya. Jadi jalan tengahnya begitu. Diminta zakat, jangan. Tapi jangan dikasih zakatnya, kasih hadiah. Itu. Jadi ente dapat girang Rasulullah diperlakukan zuriatnya semacam itu. Ini zakar kagak, diomelin. Diusir malahan. Diceramahin lagi. Itu tahu ini zuriat, nggak boleh ini zakat. Apa payah itu malam kalau. Jadi dosa malah. Kasih. Wa kehormatan kalian haram alaikum Kehormati yaumikum haza seperti kehormatan harimu harimu ini. Fi syahrikum haza bulatmu oh ini. Fi baladikum haza di negerimu ini. Paham? Ini bu, ini hari mulia, ini bulan mulia, ini negeri mulia, Mina. Masuk. Wasatalqauna rabbakum. Nanti kalian akan berjumpa dengan Tuhan kalian. Fayasalukum an a'malikum. Maka Allah Tuhanmu akan tanya tentang amal kamu. Ala ingatlah. Fala tarji'u ba'di Jangan kalian kembali setelahku pergi. setelah aku meninggal. kufar. Jangan berpaling dari kafir. Nabi sudah wasiatin. Kalau aku meninggal, jangan balik murtad. Jangan balik kafir ya, sayangi Nabi sama sahabat umat lo meninggal haji wada wasiati ya, ya. kan ya. kalau kalian tetap iman tetap mukmin ya, maka matiku baik buat kalian ya. hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum hidupku baik buat kamu matiku baik juga buat kamu Hidupnya Nabi, oh Allah, budwah. Ya. Suri tauladan yang baik. Rahim bil mu'minina raufun rahim. Akhlaknya, pergaulannya, tata cara bicara, semuanya menyenangkan hati. Gak ada yang pernah tersinggung hatinya dengan Rasulullah. Selalu melihat bagaikan akhlak Quran yang berjalan. Ya, hidupnya itu. Adanya Nabi terhindar segala macam bencana doanya itu disebut hayati khairulakum banyak ya, kebaikan Nabi ketika itu matinya juga khairulakum kata Nabi matiku baik juga kenapa semua amal-amalan kita ini ya, sampai kepada Rasulullah selawat disampaikan sehingga ketika selawatnya dibaca Nabi kenal bukan hanya yang baca nasabnya dikenal bapaknya kakeknya Ya, ya Rasul, sebulan nih lawat kepadamu. Tapi tu'radu alaiya kan? Ya, Ada. Ya. A'mal umati, a'mal umat. Sampaikan atas selawat. Kalau didapatkan tuh amalnya buruk, Nabi minta. Ya, Nabi minta. Di dalam kubur tuh teriak-teriak. Umati, umati, ya ya ampuni umati, ampun. Selalu matinya dia masih teriak-teriak supaya Allah ampunin umatnya yang berbuat salah. Ya, itu disebut hayati khairulakum wa mamati fala tarji'u ba'di kufar wa yadribu ba'dukum rigaba ba'd. Jangan setelah aku meninggal jadi kafir ya saling apa itu? Ya saling memerangi satu sama lain, memenggal. Sebagian kamu akan leher sebagian lainnya. Tapi terjadi juga ya. ya terjadi juga. Sayyidina Umar terbunuh, Sayyidina Utsman dibunuh. Padahal Nabi itu. Kenapa Nabi minta ini yang enggak Allah kabulkan? Ya Allah, jangan jangan eh, azab umatku dengan banjir besar sebagai sebagaimana umatnya Nabi Allah Nuh. Allah kabulkan. Jangan apa lagi itu. Eh, ada yang kedua. Yang terakhir jangan kau cerai beraikan umatku. Jangan kau apa itu. Jadikan mereka bermusuhan satu sama lain. Tapi yang itu tidak diterima ya umat Nabi bakalan cerai-berai. Ya. Terbukti dia beliau meninggal mulai muncul yang aku Nabi. Siapa yang pertama? Musailamatul Kazzab ya. Musailamatul Kazzab. Hafal Quran. Musailamatul Kazzab hafiz Quran. Ribuan hadis dia hafal. Aku Nabi. Itu yang begitu aja masih nggak pantas. Ya, Apalagi model waki itu kan. Siapa? Musadek itu kan. Tukimin itu. Hah? Tukimin. <laughs> itu musailamatul kaza. Habis Quran, apa ribuan hadis, pengikutnya empat, empat ribu. Pengikutnya empat ribu. Perangin oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Hampir tewas. Sayyidina Matul kalau kita pikir ya, pantas tuh kalau kita pikir secara otak setan, secara otak otak setan, hafal Quran, hafal ribuan hadis. Aku nabi, otak setan pantas bilang. Nabi ini orang nabi ini. Ditentang oleh khalifah. Sayyidina Umar ibn Khattab karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW dari dulu Oke sekarang kalau ada orang ngaku nabi lalu satu satu pihak segelintir umat Islam bilang boleh sah sah aja kata penafsiran itu boleh boleh aja ini diragukan Islam yang begini nih biar dibawa satu organisasi besar Islam tapi kalau di pendapatnya begitu kita ragukan kapasitas keislaman. Mana pintar dari misalnya Umar ibn Khattab yang nempel dengan Rasul, yang langsung mendapat kemurnian agama. Mungkin Belum campur baur ke agama, Nabi langsung yang sampaikan. Ya. Yeah. Hmm. Langsung. Kalau kita kemarin kan tahu udah kemana itu yang ini agama nih yang ke bawah abawa sejarah kan apa ya? Masa. apa enggak Ini masa nih. Ketika ini agama, Nabi meninggal. Kan masa kemarin berapa puluh abad itu. Mungkin nggak syariat yang sampai itu ada yang ke bawah angin, ada yang udah eh, uh, kitabnya terbuang, nggak tahu nggak kelacak. Berarti yang sampai kepada kita nggak nggak murni apa yang dari Rasulullah dalam arti kata 100% pas-pas nggak. Paham gak itu? Yakin gak yang kita baca ya? kitab Imam Syafi'i, mazhab kita Syafi'i. Tapi kitab yang kita baca itu pendapat Imam Syafi'i murni, belum tentu. Ya, susah. Makanya jangan pertanyakan mana yang benar. Ya, ada yang bilang butuh begini, ada yang bilang begini. Semuanya benar. <laughs> gitu aja deh. Selama dia pegang iya. empat mazhab yang diakuin kekuatannya itu. Mazahibul Arba, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Sudah. Kenapa? Karena hanya empat kitab ini yang masih punya satu silsilah. Ya. Empat mazhab itu yang masih punya silsilah yang kuat berkumpul di dalam catatan yang disebut eh, apa namanya kitab sumbernya itu sumbernya ya mazhab bukan Mazhab Imran Yang lain nggak kelacak, Karena ter, tergilas oleh zaman. Paham nggak? Contoh gampang gini deh. Jet kita dulu tahun 45 misalnya. Ya. Yeah. Lame-lame, ini eh, jangan tahun 45 yang sononya lagi deh. Kira-kira benar gak tuh cerita yang sampai dari bapak nih? Dari bapak saya, dari kakek saya, dari dari nih. Apa benar itu tuh? Apa udah ditambahin, apa udah dikurangin? Kira-kira. Apalagi udah nggak ada orang sezamannya nih. Hilang orang sezamannya. Udah ngarang-ngarang. <laughs> ngarang-ngarang. Pantes ya waktu peristiwa apa itu? Apa yang Bah Priuk. Sampai Habib Hasan. Habib panggil Mbah itu penamaan orang aja jangan Habib jangan panggil Mbah ya jangan ngomong Mbah Priuk jangan Habib Hasan Hah? Habib Hasan Al Hasan jangan Mbah kadang-kadang orang Mbah Mbah Mbah Priuk Habib Hasan jika punya turunan ya kan managibnya kan yang bikin siapa jadi akhirnya kan managibnya asal gitu aja tapi setelah ditelusuri oleh MUI, wah ngomong dong sumber yang hebat, yang kuat, muncul baru tahun kelahirannya, wafatnya, itu mana ya? Ada gak keturunan segala macam. Ya. Ada kesimpulan betul dia seorang hamba yang saleh, tapi belum sempat sebarkan Islam, belum sempat orang baru kemarin meninggal di laut, ya. orang saleh. Roma <clears throat> karena orang saleh ya, karomah dia langsung keturunan dari Al Habib Abdullah bin Al Haddad ya, cukup berapa itu ومسلم عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال يا عبادي إني أظنت الظلم عن نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا dari Abu Dhar Muslim daripada Abu Zar berkata Abu Zar bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada apa-apa yang riwayatkannya daripada Allah taala hadis qudsi. Maksudnya beliau bersabda, "Ya ibadi, hai hambaku," kata Allah. "Inni haramtu zulma an nafsi." Kata Allah, aku haramkan kezaliman untuk diriku sendiri. Makanya Allah tak zalim. Yang berbuat baik dibalas baik oleh Allah yang berbuat jahat akan diazab. Ya, adilnya Allah. Wa ja'altuhu muharraman bainakum dan aku jadikan yang namanya keadilan itu ya kezaliman itu ya yang namanya kezaliman haram antara kalian di antara kita nih diharamkan kezaliman Allah nggak zalim maka kita juga jangan zalim fala tazalamu jangan kalian saling menzalimi وأحمد والبيهقي عن ابن عمر اتق الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة Ahmad Baihaqi daripada Ibnu Umar Takutlah kalian kepada perbuatan zalim Maka sesungguhnya kezaliman itu merupakan kegelapan di hari kiamat Wa syaikhan an Abi Musa Anna Allah yumli Lidzalim Wa idha ukhid Faiza ukhizahu lam yuflifhu. Summa qara'a wa kadzalika akhadha rabbuka idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun. Inna akhdahu alimun syadid. Dan Syekh Bukhari Muslim daripada Abi Musa. Bahasanya Allah akan memenuhi bagi orang-orang yang lain. Dipenuh di apa? Ya kumpulin apabila mulai diazab itu orang zalim lam yuflithu nggak bakalan lolos ya dari Allah subhanahu Ya ada yang bisa lolos ke orang yang zalim dari hukum Allah dari persidangan Allah dari keputusan Allah subhanahu kemudian dia membaca ayat dan begitulah Tuhanmu mengazab apabila mengazab satu kampung sedangkan penduduk kampung itu zalim sesungguhnya azabnya sangat pedih sekali.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 اللهم إني أستودعك ما علمتني فاردده إلي عند الحاجة